Oh, PI. Oh iya, bentar. Mari, mari, mari, singgah dulu, singgah, singgah. Minum dulu. Teh ini, Pak. Nah, kau caca, mari, caca. Yo, yo, datang aku, datang, datang aku, datang. Ah, sini, sini. Ya, Bapak, aduh becannya nih, Pak. Aduh, sini kau dol. Apa peminum kamu? Nah, Sokopo kita semua. Manis dingin semua ya. Iya. Iya, Dina, Dina, oh, nam Dina. Ah, ah, iya. Enam belas. Iya, jangan pada takut kamu. Iya, waktu ini, bayar. Iya, aku nyoba bayar nih karena lah. Yang job kita semalam tuh potong sedikit bayar. Bah. Dan jadi tujuh pulang. Nah, begitu yo, boy. Berarti ini dipotong iya. telingo sumbatkan ke mulut awak ini namanya. Apa kata kopi? Isumbatkan telingo masuk ke mulut, ah. potong telingo. <laughs> Bah, bunuh diri juga. Iya, iya. jadi apa lah kerja kita nih? Eh, lu dia berkombuh, bicara nah. itu. Oh, obi. Oh, apa? Ah. ah, sebelum membaca itu, elolah eh, main tujuh deman gitu dulu. Awak tak lalu itu saja. Mbak kepingin aku. Ah, kau pun udah tahu kau Uh, saya, sapi sama bininya oh. asyik potong karsa gara-gara tujuh rumah tuh. Ada nah begitunya? Ah, tahu ini. Ada ah, pencuri, buat sejajan. Ah, itu kau bilang. Potong iya, obakan segol pagi kamu gak garangnya itu. Ah, mak. Tak tahu aku tuh, Papi. Tak tahu aku itu. Elo lah kita cari itu ya. Elo teh aku perlu teh. Aku perlu teh. Siapa siapa siapa pacar itu? Udah lah. Udah buat oh, duanya iya, iya. pula udah lah berkombok. Ah, tapi aku minum dulu yang teh manis gini ya. Iya, Bisa aku pacar itu. Iya, iya. Jadi begini. Iya. Di kampung kami. Hmm ada namanya ulung boha. Oh. Ulung boha ini manusia serba salah. Manusia antik. Antik, win unik. Jadi oh ya unik juga. Iya iya iya. Disapu dia salah, tak disapu dia salah. Bah. Kalau disapu dia, kalau di kamisanan pula Iya. Isu di ayah. Oh, tutok itu tutok nama iya, iya, itu. Bak hal, bak ayah biasanya. Iya, kena dua kena dua apa bak hal. lawa. Iya, biasanya. Jadi disapo lah. Ayah, hmm. mau kemana nih ayah? Apa kau sama aku? Bah. Kapan pula aku kawin sama mak kau? <laughs> Iya, ilallah. Jadi ya, tapi kalau tak disapu hmm. salah juga. Maka juga dia. Apa? Lewat saja kau yo. Kau sangka aku tunggu dan lewat nih yo. Wah, campak gang tahu orang kepari itu baru tau kau. Hmm. Gak nyala itu isi tuhuan jadi Apa apa namanya tapi itu namanya pinter apa? Ajaib bodoh tak tertuti. Eh, ah, eh, terbalik itu, terbalik itu. Terbaliknya itu asal cakapnya aku itu. Pintar tak terikuti, bodoh ah. tak tajam. Oh, eh, itu nama betul ah. oh. ah, Ilah. Jadi pula dia berpikir hmm. baru baru menjual Kelapa dia pusako. Yo, iya, iya. tahunya aku itu pusako. Aduh, pula pusako. Yo, iya, usuh itu gagal pusako tu. Ya, gagal pusako tu lalu pindah rumah. Iya, pindah dia gagaknya. Penusir. Iya, eh, jadi ah, itu. Ah, baik ba banyak banyak ba, nang do dak lempo kak lah telinga kau tu ah. jadi ah. duit duit sudah do iya on oh, dak kemi dan laku jangan berjalan-jalan not aku pingin bonar aku menengok Medan nih iya udah pernah kau ke Medan Caca. Kalau aku aja nu tanya ba. Ah, tak pohon aja. Itu lah orang kampung. Lah aku kalau aku kalau aku mau batang sayangnya aku mana orang usobat. Kita ajangnya aku tuh pakai dia aku. <laughs> Ah, isang sesekali isang gong kau punya aku. Kamu itu maka muka kau itu maka macam iya. muka tarjan. Iya kita ajang iya. kita lagi doh. Jadi sebelum pergi dia pula dia tanyalah pakaiannya sepuluh pasang. Oh gitu ke tukang jahit. Hmm. Iya. ganting gitu. Jadi jahitkan 10 pasang pakaianku. Yang cantik-cantik yang mal-mal katanya. Oh. Nah, jadi lah dia. diukurlah dia pula. Datanglah tukang jahit nih. Ya. Siapa dibikin namanya ya? Iya, iya, MN katanya. Oh, MN. Jadi datang, datang tukang jahit nih apa nih MN? Mana nih? Oh? Ayah. Bukan. Apa? Apanya? Manaf. Bukan. Tidak juga. Ulang boha. Itu lah nama aku biar tahu Jauh itu jauh itu deh ah. Lo lo ke kantor babat di jauhnya itu ah. memang begitu loh ulang ah. boha. Hmm. Ibu-ibu. Oh, Jadi berangkat dia ke Medan. Sampai di Medan pula berjalan-jalan. Dia jalan kaki dia, Pak. Tahun dah dia naik beca. Tapi tadi ada duit. Sudah aku. Ba duit dia jangan. Ba duit ku tak aduh. Apa namanya tuh Iya. Apa ngom tak tiris? Ah, gongkam tak tiris. Hmm. Oh. Bakil bin kadukut. Ah. Coki leher kau juga ya. Coki leher. Oh. Apa oh, iya. ah, lagi namanya itu? Iya. Ada lagi namanya? Jadam Tuki. Oh iya iya iya. Ya, ya. Alamak. Jadi lu tidak pula tu namanya jangan nama nyombong. Lu tidak nama jalan ni kausan lah dia pula. Haus. Jadi tengoknya ah, kalau aku yang cari lah dulu minuman yang bisa membuat merah mata merah pipi. Pas orang Indonesia itu bu mukanya itu. Biji lembah itu mbok yang mana? Ya mau tuh iya, lah. Yang merah dia. Oh. Iya, iya. Itu maksudnya biar garang dia begitulah. Oh, ndak garang. Usah kau ndak merah. Jadi jadi jadi poli cungkil biji matanya itu. Ah. <laughs> Ditengok-tengoknya pula tengok. Hep. Hep. Itu dia. Apa ah, itu ada? Apa kataku katanya? Oh. Ah. Pokoknya hmm. pula dulu lah dia. Iya. Hep pelayan sini dulu kau katanya. Oh. Apa ini Pak? ah, kasihkan aku minuman nan mabuk 10 goras besar. Ya oh, Allah. Ya, ya datang pelayan. Oh, semputan aja makanya itu dah. Iya. iya. Datanglah pula uh, pelayan ini bingung. Iya. Mana pula ada kami jual uh, minuman nan mabuk. Iya. Tak ada tuh uh, bapak di sini minuman nan bikin mabuk katanya. Iya. Itu apa itu yang kau tulis tuh katanya. Hah. Oh, kalau oh. itu estelernya itu Bapak. Oh, esteler. Itulah bodoh kau tuh. Kalau iya. mabuk dia kan teler. Bila gue oh. mabuk teler pula. Iya gue iya, tuju. Ah, teler hendak kan mabuk. Betul lah kan? Betul betul. Betul. Kalau itu ah. sebelah ulang buah itu laku ah. Iya. Sebelah dia laku kau sekali ini. Jadi ah. diminumnya segolas, dua golas sampai habis ada sepuluh sepuluh golas sampai gombong lah. Tak teler teler juga. Pembuli ini itu. Iya tak teler teler juga dia bayar. Mm, ini. Jadi ini botol. Ini pani pun orang Medan di katanya hmm. teler teler sampai sepuluh sepuluh golas aku minum tak juga teler sampai gembung perutku woi kata ah eloklah makan aku dulu supaya jam yeah. masuk angin makanya dia pula ya. panggil jual pula makanan pelayan katanya ha. ama datanglah pelayan ya nan cantian uy apa udah jangan udah berdua kali kombo tu ah, balik aku nonton hari ya iya oh, sudah kang pondok gagahnya ini aku tak tahan ulung bohan iya tak lalu ku ayam mak pikirnya Wih. Ah, sabarnya tak ta bayang-bayang lah yo. Jadi datanglah pula pelayan nih. Oh. Mau makan apa bang? Ah. Tapi balik penyakitnya itu balik. Ah, eh. Eh, Mau nyolok balik? Apa? Mau apa, apa kata kau? Ah. Makan apa? Makan nasi lah. Tak mungkin aku makan rumput. Ah. Nanti kau sangkonya kau kambing yo. <laughs> Ayo mak, jantungan yang pelayan tuh pak. Hampir saja dia. Hampir lah begitu lah. Iya. Iya. Hmm. Jadi bukan begitu. Abang, ah. apa? Ah, ah. itu lo bilang. Elo, elo, elo. Kalau launya itu apa ada lauk kamu? Iya. Disodorkan apa lah pelayan lah apa menu daftar-daftar menu tak tulis lah itu iya. jangan heran kamu kalau orang tua pandai membaca lah pandai membaca iya pandai tamat dong sekolah iya dulu dia sekolah pas di SR, SR dulu namanya sekolah itu iya SR tapi kalau satu tiga tahun, kalau dua tiga tahun, kalau tiga tiga tahun. Kali orang baka bidu. Dua belas tahun lah dia, delapan belas tahun ya. Delapan belas tahun lah dia baru menyelesaikan. Ah, tahu tang itu yang tahu tang itu. SR jadi orang sudah sarjana dia sama SR lah. Ah, jadi, jadi. ibaconyo lah. Ibaconyo. Pengonyo nampaknya makanan nih. Ah ini katanya. Tunjuknya lah bagi Tunjuknya lah. lah. Kasih aku ayam dilanggar kereta api. Mbak. Lah, oh, ini kurang Mau gak itu? Ada, Ada pula ditulis. Jadi ya, datang klaim perempuan nih makin bingung. Hmm. Dan kuraso bapak ini baru keluar dari rumah saya gilo ngintip dulu. Mana pula? Eh, Kapan pula ayam nan nan dilanggar kereta api kami masak pikirnya. Nah, jadi dibilang tapi karena tamu pula tamu kan rajo gila iya, iya. terpaksa juga ya oh. ini nah. kamu hawa itu mulai iya betul di sini abang hmm. tak ada ayam hilang langkar kereta tapi hmm, iya. yang ada iya. ayam penyet wow. itulah ah. bodoh kau itu kalau dah ngerti kereta kan ayam penyet katanya. Betul. Tak nak penyet kau lagi udah dah. kau hmm. tak nak banyak lagi kau itu. Apanya? Bahasa bukunya kau itu. Mana kaki tema kepala. Kau lah ya, kalau sekali ni pun sebelah ulang buah juga lagu. Jadi sebelah dia lagu ini dua kali sudah hmm. sebelah dia. Ah, tapi tak jadi makar tahu dah. Udah lah itu. Di kamu mulai ayam penyet kamu itu. sama istilah pun teler namanya bambong kamu coba kote oh. bugile do tak jadi radio makan jadi padahal sebetulnya bukan karena tak tahu tak makan dia sakit udah sakit perut yo nana makan es nih iya jadi jadi malamnya pula menonton lah dia menonton lah dia pula iya bolehnya lah iya. kartis iya, boleh lah pula pas iya. pula film porang Vietnam sama Amerika dan Sukon dia itu oh. karena Suko, film porang nah. Karena Amerika, Amerika kalah pula di Vietnam, Pak. Suka dia. Kalau aku film tumbuknya aku juga deh. Film tumbuk, film ah. bagasa itu dari oh. pertama main sampai akhir. Bagasa, tahu bandit tahu anak muda tahu nona. Pemenang nah, saja anak muda ya. Hmm. Jadi di, iya, di, di, dia pun merengganglah naik ke atas. Dan eh, di eh, pintu jaga pula di. Oh. Mana kan pak katanya? Saya boleh masuk iya. iya. Iya. Apa? Yang kau sangka tidak badui aku ya. Kosong iya. Kau sangka menembak aku ya. Iya. Nah ini karcis katanya. Ha, itu datang pula, iyo, iya, datanglah pula tukang karcis ini hmm. dikoyaknya. Hmm. Dikasih setengah dia, kasih setengah tukang karcis. Apa? nan kujum lo orang dijang itulah dia sampai di hot sampai begitu begitulah cantik karcisku katanya di koyaknya tunggu kau besok yuk ya, katanya iya pula besoknya datang lagi dia ya Kasih karcis. Katanya pula kepunjul karcis. Iya. Tiga, tiga, tiga lembar. Iya, nah, dikasih tukang karcis pula tiga. Tiga. Dikantonginnya dua, diam-diam. Satu dipegangnya. Tak lagi tukang karcis menanya dia. Iya. Dia langsung mengasih. Nah, kuyak katanya. Hmm. Datang tukang karcis pula dikuyaknya lah. Setelah dikuyak ditunjukkannya nando tuh. Bodoh kau katanya kau kuyak pula karcis satu eh. ini dua lagi karcisku lagu yang bodoh itu gak kami dipogi dia yang ah. bodoh itu punya ah. jadi kalau ini kau sebelah mana lah kopi <laughs> ini sebelah tak ada aku ku sebelah ini ada giro oh. ini jadi Lawan-lawan bosan lari nan di Medan nih. Ah, balik. Mula, be besok pagi balik lah kok kata nyumba le pikirnya. Jadi besok jam-jam tujuh pula lebih-lebih sedikit sampai dia di stadion kereta api Iya. Pas kereta api itu berangkat boya, nampaknya kurnya ah, ah. naiklah cacingnya ya. bo cacingan ni iya. ulang buah yo ya? Iya, kurang ajar kau katanya. Tahu kau aku hendak pulang ke Tanjung Balai, kau tinggalkan aku yo, ya. Awas kau besok katanya. Ah, ah. tapi itu dia. Iya. Besok itu begitu orang. Besoknya pula begitu jo jam 4 subuh. Iya. Wah, apa? Bapak, mana pula ada orang lagi? Gue Golap hari itu. Golap lah. Iya. Nampaknya kereta api itu di situ itu butupuknya kereta api itu ya. Hmm. Hei, semalam kau tinggalkan aku. Ya, ya. Sekarang ku tinggalkan kau. <laughs> Ini dah dah dah kalian. Ini ompong sih yang udah aneh. Kamu orang apa nyok? Membuka rahasia saja kau jang. Bahasa Korea ah. Selatan. udah lu itu bah. Ah, udah. Lu tiap ah, aku jang. mau kita kita dulu. Awas kau pincong kau balik kangkung dari Iya, balik lagi, balik lagi. Iya, betul betul betul. Iya. Pulang aku duluan yo. Iya. Ah, Assalamualaikum. Bayar kamu pun dia. Pun dibayar.